Iya, bukan surat yang diturunkan di Mekah, tidak. Tetapi surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan surat Madaniyah bukan surat yang diturunkan di Madinah, tetapi surat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini istilah para para ulama. Oleh karenanya, sebagian ahli tafsir beranggapan bahwasanya surat Wal-Adiyah adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena isi dari surat ini berkaitan tentang hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma bil kubur Apakah dia tidak mengetahui tatkala dibangkitkan yang ada di kuburan? Dan topik dari surat Makkiyah kebanyakan tentang hari kiamat, tentang yang hisab, tentang yang jaza, tentang hari kebangkitan. Namun sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Kenapa? Karena di awal surat Sebutkan tentang peperangan wal adiyati dhabha demi kuda-kuda yang berlari sambil menghembuskan suara. Ya. Ini berkaitan tentang kuda perang dan kita tahu bahwasanya tidak ada syariat perang kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tidak ada disyariatkan perang karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Oleh karenanya tatkala Bilal disiksa, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa mendoakan tidak bisa menolong Bilal. Demikian juga tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong mereka karena kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah dan tidak bisa memungkinkan mereka untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Kapan disyariatkan peperangan? setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, kemudian membangun negara Islam, terbentuk kekuatan, ya, baru kemudian terjadi syariat atau turun syariat perang. Dan awal dari surat Al-Adiyat berbicara tentang kuda perang. Nanti akan kita sebutkan tafsirannya ya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Adiyat adalah surat Madaniyah karena diturunkan setelah disyariatkannya peperangan. Allah alam bisawab ya. Tidak jadi masalah apakah dia maki atau madani. Yang penting kita berusaha untuk memahami kandungan dari makna tersebut. Dan ada kemungkinan dalam satu surat sebagiannya makia dan sebagiannya madaniyah. Ini akan kita dapati contohnya dalam surat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ya. Awal surat turunnya di Mekah, nanti sebagainya turun di di uh, yang lainnya, di waktu yang lainnya. Allah alam bisawab. Ikhwani fillah Assalamualaikum kita mulai Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya wal adiyati dhabaha. Wal adiyat, al adiyat adalah sifat yang artinya yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dhabaha adalah suara yang keluar dari hewan tatkala dia sedang berpacu, dia sedang berlari kencang. Ya, kuda tatkala berlari dengan kencang keluar suara-suara tersebut disebut dengan dhabaha. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya wal adiyat Allah tidak mengatakan demi kuda yang berlari kencang, tapi Allah mengatakan demi yang berlari kencang. Apa yang berlari kencang? Ada khilaf di antara para ulama. Ibnu Abbas dan sebagian sahabat berpendapat bahwasanya yang berlari kencang yang dimaksud dalam surat ini adalah kuda, kuda perang. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpendapat yang berjalan dengan jalan yang cepat karena al-adu artinya al-masyu sari berjalan dengan cepat. Kata Ali bin Abi Thalib yang dimaksud adalah ibil, adalah onta. Onta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jumhur al-mufassiri kebanyakan ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini bal adiyah yang berlari kencang adalah kuda. Karena Allah tidak menyebutkan kudanya, Allah tidak menyebutkan mausufnya. Allah menyebutkan hanya sifat wal adiyati yang berlari dengan kencang. Oleh karena timbul khilaf. Seandainya Allah menyebutkan demi kuda yang berlari kencang, maka tidak ada khilaf. Oleh karena ada dua pendapat, ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan ibil onta. Wal adiyati demi kuda yang berlari sambil terengah-engah keluar suara-suara yang menunjukkan dia sedang berlari dengan cepat. Fal muriyati qadha. Ira artinya adalah fal muriyati yaitu mengeluarkan api. Kuda-kuda tersebut mengeluarkan api. Bagaimana? Kuda-kuda tersebut berlari dengan kencangnya sehingga kuku-kukunya menyentuh bebatuan sehingga menimbulkan percikan api. Tatkala dia berlari dengan kencang, kuku-kukunya tadi yang keras menyentuh bebatuan atau kerikil sehingga keluarlah percikan-percikan api. Allah bersumpah dengan hal tersebut. Fal mughirati subha. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Al-igharah ya, sering dilakukan oleh Nabi SAW wasallam pagi hari, tiba-tiba menyerang. Rasulullah SAW sebelum menyerang Rasulullah SAW tentunya mendakwahi. Kemudian tatkala mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW datang di pagi hari. Jika terdengar kumandang azan maka Rasulullah SAW tidak menyerang. Tetapi jika tidak terdengar di kumandangnya azan maka Rasulullah SAW menyerang tiba-tiba di di pagi hari. Dan penyerangan tersebut biasanya menggunakan kuda. Ini bercerita tentang peperangan. Oleh karenanya ayat ini pendapat yang kuat bercerita tentang kuda perang Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal mughirati subha." Demi kuda-kuda yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba. Fa atharna bihi naqa'a. Kemudian kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Naqa'a artinya debu. Jadi kuda tersebut masuk dalam peperangan kemudian bergerak dengan cepat sehingga debu-debu ber, ber, ber, berhamburan, berterbangan. Ini menunjukkan ayat-ayat ini berkaitan dengan kondisi peperangan. Kemudian kata Allah, "Fawasatlana jama'ah." Kemudian kuda-kuda tersebut masuk di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah pasukan peperangan. Dia membawa tunggangannya, membawa tuannya, kemudian masuk di tengah peperangan, ya, sehingga terjun dalam tengah-tengah lautan peperangan. Setelah itu Allah berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda peperangan ini untuk menegaskan sesuatu. Jadi tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menegaskan sesuatu. Apa yang ingin Allah tegaskan? Allah ingin menegaskan bahwasanya innal insana li rabbih Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran sebagian sahabat bahwa yang dimaksud dengan wal adiyatul dhabah adalah budak. Adapun tafsiran dari Ali bin Abi Thalib, beliau radhiyallahu anhu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wal adiyat adalah onta. Wal adiyat dhabha demi onta yang berjalan dengan cepat sehingga terdengar suara ya, suara dari onta tersebut. Wal muriyati qadaha yaitu eh, onta-onta uh, yang berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Tatkala sampai di Muzdalifah sudah di malam hari, Fal muriyati qadha, maka para jemaah haji mereka pun membakar api karena mereka tiba di Muzdalifah di malam hari untuk melakukan penerangan. Fal mughirati subha kata Ali bin Abi Thalib yaitu demi onta-onta yang berjalan di pagi hari yaitu tatkala sudah matahari sudah menyingsing maka para jamaah haji melanjutkan perjalanan mereka dari Muzdalifah menuju Mina kan dilakukan di pagi hari. Ini contoh tafsiran yang yang lain. Kemudian seperti contohnya fawasatana fawasatana bihi jam'a bahwasanya unta-unta tersebut masuk di jam'a. Jam'a bukan kumpulan manusia. Sebagaimana tafsiran pertama yang menyatakan kuda yang masuk di tengah kumpulan manusia musuh-musuh. Tapi kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, jam'an di sini adalah Muzdalifah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, waqaftu hahuna wa jam'un kulluhu mawqif. Tatkala Rasulullah SAW berwukuf di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah kata Nabi SAW, saya wukuf di sini di Masyaril Haram wa jam'un kulluhu mauqif dan seluruh jamak di sini adalah tempat wukuf. Dikatakan Muzdalifah sebagai jam karena banyak orang yang berkumpul di Muzdalifah. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kuda, sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang maksud adalah ibil, adalah unta. Dan dua hewan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah mengagungkan perkara jihad dan Allah mengagungkan perkara haji. Dan Allah sedang berbicara tentang hewan-hewan yang ditunggangi untuk jihad atau untuk melaksanakan ibadah ibadah haji. Dua-duanya ibadah yang yang penting. Tetapi saya katakan tadi jumhur mufassirin kebanyakan ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wal ajiyati dhabha adalah kuda yang berlari kencang. Sekarang saya ingin tanya kepada antum sekalian, apa hubungannya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang masuk di tengah uh, pasukan peperangan, apa hubungannya dengan Allah mengatakan innal insana li rabbih Allah ingin menegaskan sesuatu. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Apa hubungannya dengan kuda yang berlari kencang? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya baca buku tafsir. <laughs> Karena saya sudah baca di luar. Intinya, sebagian ulama menjelaskan Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Seakan-akan Allah menyatakan wahai manusia yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kuda yang digunakan dalam peperangan. Kuda-kuda tersebut sangat patuh kepada tuannya. Kuda-kuda tersebut hanya dirawat oleh tuannya sedikit, dikasih makan, di, diperhatikan, tetapi tatkala tiba waktu perintah dari tuannya, maka dia sangat patuh. Dia rani ber berlari kencang, mengangkat tuannya. Kemudian dia masuk dalam medan pertempuran, dia hamburkan debu, ya. Dia rela apa namanya masuk di medan pertempuran, ya dan semuanya dia lakukan demi tuannya. Sama sekali tidak ingkar kepada tuannya. Kapan tuannya butuhkan maka dia patuh. Maka hendaknya kalian demikian wahai manusia. Bukankah Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian? Lantas kenapa kalian mengingkari? Jadi kalau kita renungkan tentang Quran ini luar biasa. Wal adiyati tabahan, wal muriyati qadaha, wal mughirati subhan. Fa athar nabihi nafa'a fa wasata nabihi jama. Demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang berlari kencang sampai mengeluarkan percikan-percikan api kemudian demi kuda yang menebarkan debu. Itu menunjukkan dia masuk dalam medan peperangan sehingga banyak debu berterbangan. Kemudian dia masuk di tengah medan pertempuran, mungkin dia terkena tusukan apa namanya tombak atau terkena panah, namun dia nekat masuk demi untuk patuh kepada tuannya untuk mengantarkan tuannya ke dalam lautan peperangan. Ini menunjukkan bagaimana patuhnya kuda dan dia tidak mundur sama sekali. Hendaknya manusia bersyukur kalau hewan yang yang, yang yang tidak berakal bersyukur kepada Tuannya dan siap me, melayani Tuannya bagaimana dengan manusia yang diberikan berbagai macam kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Banyak perkataan ahli tafsir tentang lakanut. Sungguhnya manusia itu sangat ingat. Di sini lihat, innal insan Allah menegaskan hal ini dengan tiga penekanan. Sungguhnya manusia sebelumnya Allah buka dengan sumpah demi demi demi demi demi kuda demi kuda demi kuda. Ini menunjukkan Allah akan menekankan. Setelah itu penekanan yang kedua Allah membuka dengan inna sesungguhnya. Penekanan pertama, penegasan pertama dengan sumpah, penekanan kedua dengan inna sesungguhnya, penekanan ketiga dengan lam la kanut, sungguh-sungguh mengingkari. Dan demikianlah sifat manusia, lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Karena jadi antara tafsir Hasan al-Basri tatkala menafsirkan ayat ini, kata dia manusia itu apa? Eh, yaudul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Yaitu dia senantiasa menghitung-hitung musibah yang dia alami dan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia manusia seperti ini. Begitu terkena musibah, aduh, itu yang dia ingat-ingat kenapa saya begini. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dia hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat. Sesekali Allah berikan musibah, maka dia lupa dengan segala kenikmatan tersebut. Dia tidak pandai dalam membandingkan. Harusnya dia bandingkan. Saya musibah kena musibah berapa kali, sementara nikmat yang saya rasakan berapa banyak. Namun manusia mengingkari. Di antara bentuk pengingkarannya lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya dia menyaksikan akan hal tersebut. Di sini para ulama pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama wa innahu dan sungguhnya dia. Bu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pengingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada tahdid. Tatkala Allah menyaksikan pengingkaran manusia, artinya Allah mengancam, saya menyaksikan apa yang kalian lakukan. Saya menyaksikan pengingkaran kalian dan kalian akan melihat ya akibatnya di akhirat kelak. Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat, innahu hu di sini kembali kepada insan. Karena konteksnya berbicara tentang manusia, sungguhnya manusia dalam keadaan mengingkari. Wa innahu dan sungguhnya manusia menyaksikan atas atas pengingkarannya sendiri. Pengingkaran manusia tersebut diakui oleh manusia. Apakah dengan ucapannya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia menyandarkan kenikmatan yang dia rasakan kepada kemampuannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Qarun, tatkala diberikan kenikmatan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini kenapa? Karena ilmu yang aku miliki. Jadi ini sering manusia lupa lupa menyadarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini bentuk kufuran, kufur nikmat. Ya, kita tahu bahwasanya manusia ya terkadang mengatakan saya bisa kaya karena pengalaman saya, karena saya cerdas, karena saya sekolah di sini, karena saya ini, karena saya anu, karena usaha saya yang luar biasa. Kita katakan benar ada sebab, tetapi ingat yang menyediakan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pengalaman tapi miskin terus ada. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya kekayaan berbanding lurus dengan kecerdasan tidak benar. Tidak mesti si orang sudah kaya, banyak orang yang cerdas yang miskin. Banyak orang dari lulus SD kaya raya. Tidak pernah belajar kaya, kaya raya. Berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum mengatakan karena saya banyak pengalaman. Iya, antum banyak pengalaman sehingga antum kaya. Yang membuat antum berpengalaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memindahkan anda satu pengalaman ke pengalaman berikutnya bukan perkara kebetulan-kebetulan, semuanya Allah sudah atur. Kebetulan kayak begini, kebetulan tidak ada kebetulan, semuanya Allah sudah apa? Sudah atur. Sehingga antum banyak pengalaman, sehingga antum cerdas dalam berdagang. ya, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya andil. Manusia nggak punya andil dalam mendapatkan kenikmatan. Oleh karenanya barang siapa yang kemudian mengatakan merasa dalam dirinya dia punya andil, ini adalah bentuk ujub. Ujub bahwasanya dia merasa karena kecerdasan dia, karena pengalaman dia, karena kehebatan dia, dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia berhak karena saya cerdas, karena saya berusaha saya berhak mendapatkan nikmat Allah, maka dia telah lupa dengan dia mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga di antara bentuk pengingkaran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan harta dia lakukan untuk berhura-hura, ya, untuk menghabiskan harta tersebut. Tidak dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah berkata, Wa innahu ala dzalika syahid. Sungguhnya dia menyaksikan atas pengingkarannya tersebut dari lisanul maqal maupun lisanul hal. Perkataan dia menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan dia juga menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan jika kalimat al-insan datang dalam surat Makkiyah, ya, datang dalam surat Makkiyah, maka kebanyakan yang dimaksud adalah orang kafir. Sehingga para ulama yang berpendapat tentang surat ini adalah surat Makkiyah, mereka mengatakan al-insan di sini yang sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir, adalah orang kafir yang sama sekali tidak ingat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dengan lisannya maupun mengingkari dengan perbuatan. Ya Allah menyuruh mereka bertauhid, Allah menyuruh mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Ini merupakan bentuk pengingkaran. Adapun jika surat ini adalah surat madaniyah, maka lisan yang dimaksud adalah secara umum. Secara umum kebanyakan manusia adalah mengingkari nikmat Rabbnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li khairi Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta kebaikan karena manusia menganggap harta adalah kebaikan padahal belum tentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil wal aqrabin." Diwajibkan atas kalian jika telah hadir salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, Intaraka khairan, jika dia meninggal jika dia memiliki khairan. Khairan artinya harta yang banyak. Hendaknya dia menulis apa? Wasiat. Dalam ayat ini khairan artinya apa? Harta. Dengan kesepakatan ulama, khairan di sini artinya harta. Oleh karenanya demikian pula dalam ayat ini. Wa innahu lihubbil khair dan sungguhnya terhadap kecintaan harta la syadid, manusia sangat cinta kepada harta. Di sini ada dua tafsiran sebagaimana disebut oleh al hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, manusia sangat cinta kepada harta. Sebagaimana zahir ayat ini, sehingga dia berusaha untuk mencari harta. Waktunya dia gunakan untuk mencari harta. Sampai-sampai dia menjadi penyembah harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah harta. Bagaimana bentuk dia menyembah harta? Artinya seluruh waktunya dia gunakan untuk mencari harta. Harta yang mengatur kehidupannya. Harta yang mengatur waktu sholatnya. Sholatnya mau dimundurkan, sholatnya mau ditinggalkan, tergantung hartanya. Kapan dia sibuk mencari harta, sholatnya ditunda. Kapan dia sibuk mencari harta, sholatnya ditinggal. Sholatnya di, ditinggal. Harta yang mengatur kehidupannya. Seluruh jadwal dia demi harta. Bukan dia mengatur harta, tapi dia diatur oleh harta. Saya katakan dia adalah penyembah harta. Dan kecintaannya terhadap harta luar biasa. Dan memang benar, ini sifat dasar manusia bahwasanya cinta kepada harta. Kenapa harta kata Nabi SAW, alaihi dunia apa? Hulwatun khadirah." Harta itu manis dan harta itu hijau. Enak dirasa dan enak dipandang, itulah harta. Bagaimana seorang tidak cinta kepada harta apalagi harta tersebut diraih dengan susah payah? Maka dia akan sangat cinta kepada harta harta tersebut. Apalagi kalau sudah beli mobil. Seorang terkadang sangat cinta kepada mobilnya lebih daripada istri. <laughs> Mobilnya dielus-elus. Istrinya nggak pernah dielus-elus. Kalau sampai mobilnya apa namanya tergesek sedikit, oh udah yang sakit hatinya, bukan mobil yang sakit. Kenapa? Mobilnya sudah masuk dalam hatinya. kecintanya kepada mobilnya luar biasa. Kenapa dia mengumpulkan uang begitu lama untuk membeli mobil ini? Sehingga cintanya terfokus kepada hartanya tersebut sebagai lambang ke, ke, mobil tersebut sebagai lambang kekayaannya, sebagai lambang keberhasilannya, sebagai lambang apanya, sehingga benar-benar cintanya kepada mobil luar luar biasa. Kalau di Arab Saudi nggak terlalu seperti ini, mobil piar-piar dibiarin aja. Di sini masya Allah luar biasa, diulus-ulus, di ini, di anu, masya Allah dimandikan dengan harga yang mahal. <laughs> Dan banyak orang cinta kepada harta dan harta tersebut masuk dalam hati. Semuanya cinta kepada harta tidak dilarang itu manusiawi manusia Manusia fitrahnya cinta kepada harta. Tetapi jadi masalah tatkala harta tersebut menjadi tujuan utama. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, "La taj'alid dunya akbar hammina." Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan kami yang terutama. Tetapi dunia kita cintai sebagai wasilah untuk mencapai akhirat kita ingin punya mobil bagus supaya bisa untuk mudah beraktivitas, mudah untuk pergi ke masjid, mudah untuk pengajian misalnya. Enggak jadi masalah. Tetapi tatkala harta sudah masuk dalam hati karena manisnya dan indahnya, maka jadilah manusia cintanya kepada harta berlebih-lebihan sehingga harta tersebut yang mengatur kehidupannya ini jadi masalah ketika harta mengatur kehidupannya harta yang menjadi hakim atas segala tindak tanduknya segala tindak tindak tanduknya tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah wa innahu lihubbil khairi la syadid artinya manusia itu sangat pelit bakhil manusia sangat bakhil dan ini tafsiran yang tidak bertentangan. Kelaziman dari dia sangat mencintai harta, dia akan menjadi pelit. Kenapa? Tatkala dia ingin mengeluarkan hartanya, tidak mau dia keluarkan. Apalagi ada orang miskin minta, apalagi ada untuk bangun pondok. Ngapain dia mau enak saja? Saya yang cari setengah mati, dia enak-enak aja minta. Maka dia sangat sangat pelit. Kalau sampai ada harta yang dia keluarkan, maka hatinya menjadi sempit. Berbeda dengan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berinfak maka dadanya semakin lapang, dia semakin bahagia. Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan orang lain. Orang Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang membahagiakan orang lain. Kenapa niatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya harta yang dia miliki adalah sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta yang dia infakkan. Adapun harta yang dia tahan yang tidak dia miliki, yang dia tahan tidak dia gunakan maka itu bukan harta miliknya. Oleh karena itu ada seorang salaf tatkala bertemu dengan melihat orang lain memegang sebuah selogam dirham, maka dia tanya apa di tanganmu? Kata orang ini adalah sekeping dirham. Kemudian salaf ini bertanya, liman hada dirham siapa milik, milik siapa dirham ini? Kata dia li. Ini milik saya. Maka kata salaf ini tidak. Ya. Selama dirham tersebut belum kau gunakan, maka kau milik dirham, bukan dirham milikmu. Kemudian dia menyebutkan syair yang artinya bahwasanya sungguhnya al-malu apa namanya harta itu anta li malik in amsaktahu. Bahwasanya engkau adalah milik hartamu jika kau memegang harta tersebut. Wa in kalau kau berinfak harta tersebut, famaluka laka, maka harta itu adalah milikmu. Ini benar. Selama harta yang kita kumpulkan tidak kita gunakan, maka kita ini milik harta. Kenapa? Karena kita yang bekerja untuk memunculkan harta tersebut. Kita jadi budaknya harta. Kapan harta itu jadi milik kita kalau kita gunakan? Kalau kita gunakan oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam berkata hartaku hartaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malaka min malika illa ma akalta fa afnait. Au labista fa ablait. Au tasaddaqta fa amdait. Tidak ada harta bagimu wahai anak Adam kecuali yang kau makan. Itu harta yang hakiki yang benar-benar kau manfaatkan. Atau yang kau gunakan pakai baju, kau gunakan beli baju, itulah harta yang kau punyai. Kemudian au tasaddaqta fa amdait atau yang engkau sedekahkan maka akan ber, ber, berlaku di akhirat dan itu harta yang benar-benar kau miliki. Entah yang kau nikmati di dunia atau yang akan kau nikmati hasilnya di mana di di akhirat. Itu harta yang benar kau miliki. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famasi wa dzalik fadahibun aw tarikuhu linnas." Adapun selain itu, maka adalah harta yang kau, akan kau tinggalkan atau kau sisakan buat manusia yang lain. Kali-kali kalau orang misalnya yang memiliki mobil banyak, dia memiliki mobil lima, yang dia pakai cuma satu itulah harta yang benar-benar dia gunakan yang lainnya enggak. Yang ini nanti untuk orang lain. Untuk anak kalau dia meninggal untuk ahli warisnya, untuk istrinya, sementara dia tidak memiliki harta tersebut. Atau harta yang dia infakkan, itulah harta yang sebenarnya dia miliki. Oleh karena itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing kemudian memerintahkan istri-istrinya untuk membagi kambing-kambing tersebut, maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing? Apakah sudah dibagikan semuanya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, eh, apa namanya? "Ma baqiya minha illa katifaha." Tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah dari kambing tersebut kecuali pundak kambing yang belum dibagikan. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bakia minha kulluha illa katifaha. Seluruhnya tersisa di akhirat kecuali yang belum dibagi yaitu pundak kambing itu yang tidak tersisa. Aisyah menjawab dengan zahirnya semuanya semuanya sudah habis, tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah pundak kambing yang belum dibagi. Nabi menjawab dengan sebaliknya, justru yang dibagikan itulah semua yang tersisa di akhirat. Itulah tabungan di akhirat. Yang belum dibagikan itulah yang tidak tersisa akan sirna akan hilang. Oleh karenanya harta yang kita miliki kalau kita tidak gunakan kalau kita pelit sehingga kita ketumpuk-tumpuk harta, sungguhnya itu bukan harta kita. Justru kita adalah penyembah harta. Kumpulkan harta banyak-banyak tidak kita gunakan. Memiliki rumah banyak, rumah banyak. Itu bukan harta kita. Harta kita adalah harta yang kita gunakan dan harta yang kita sedekahkan. Fahadir rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan manusia terhadap harta yang berlebihan membuat dia enggan untuk bersedekah. Berat bagi dia untuk mengeluarkan uang. Apalagi dia mencari uang tersebut dengan jerih payah, dengan kesulitan. Maka dia tidak mudah untuk mendorong tangannya untuk apa? Berinfak. Berat bagi dia. Semakin dia berinfak, semakin semakin apa? Sulit bagi dia. Hatinya semakin sempit. Kenapa? Karena dibangun di atas sosaknya. Sampai-sampai Al-Jahid, salah seorang ulama dari Mu'tazilah, menulis kitab judulnya Al-Bukhala. Artinya orang-orang pelit. Ya. Buku tersebut tebal dan dia menyebutkan cerita tentang orang-orang pelit. Karena banyak orang pelit. Orang-orang Indonesia, masya Allah banyak yang kaya. Buktinya haji nunggu sampai berapa kan Sampai 15 tahun. Umroh berjubel-jubel, masya Allah. Kaya banyak yang kaya. Tapi banyak juga yang pelit. Ya. Artinya seandainya uangnya dikumpulkan subhanallah betapa besar kemajuan Islam. Ya. Alhamdulillah banyak juga orang diberi kelapangan dada oleh Allah untuk bersedekah. Namun banyak juga yang pelit. Dia punya uang ratusan juta, miliar-miliaran, sedekah cuma 10 juta. Apa dengan 10 juta dengan miliar-miliar tersebut? Tidak ada bandingannya. Sementara kalau dia gunakan untuk pergi jalan-jalan mungkin 100 juta atau ratusan juta tidak jadi masalah. memberi pergi keluar negeri, memberi foya foya uang ratusan juta miliaran dia keluarkan. Sampai ada orang yang kalau disuruh bangun masjid mungkin kasih cuma sumbangan 5 juta. Tapi kalau buat acara main bola untuk acara apa duitnya keluar banyak-banyak. Seperti ini sebagian manusia ya, seperti seperti ini. Al-Jahid menyebutkan kisah tentang orang yang pelit. Orang pelit yang orang pelit yang kaya raya. Dia kaya raya namun dia pelit. Maka dia punya sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin ini dia lihat ini orang kaya kok pelit. Dia jangan ini orang kaya kok pelit. Maka dia ingin memberi pelajaran kepada orang kaya tersebut supaya jadi orang yang tidak pelit. Si miskin akhirnya mengumpulkan uang, memberi makanan. Dia miskin. Dia undang temannya yang kaya untuk makan di rumahnya. Ayo makan di rumah saya. Maka itu, mbak ini miskin ngajak saya makan. <laughs> Harusnya ngambil pelajaran. Diundang ya si kaya datang ke rumahnya. Maka dihidangkan makanan yang mewah. Si kaya kemudian makan dengan banyak-banyak, sebanyak-banyak. Dimakan, dimakan, dimakan, dimakan. Karena mumpung gratis mumpung gratis. Dia kaya tapi tidak pernah makan yang enak. Karena saya, saya katakan ikhwan, orang pelit ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, pelit kepada orang lain. Ini wajar. Ini harta-harta saya bukan harta kamu. Saya enggak mau ngapain ngambil harta saya. Tapi tingkatan yang paling parah pelit terhadap diri sendiri. Ini paling parah. Dia kaya namun dia mumpung. aduh mahal. Mau ini mahal. Benar. Waktu di Madinah mau beli sesuatu, dia kuruskan dulu satu real tiga ribu rupiah nggak jadi. Semuanya sehingga semua dia melakukan dia merasa dia tidak hidupnya tidak tidak tidak nyaman. Kenapa dia merasa berat untuk mengeluarkan apa uang? Dia merasa menjadi uang itu susah. Sehingga untuk menikmati uang tersebut dia sendiri pelit. Dan orang seperti ini ya bukan hanya menyiksa dirinya, namun dia juga menyiksa istri dan anak-anaknya. Yang ikut yang kena korban siapa istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya tatkala saya pernah dengar cerita kasus di Saudi Arabia, ada seorang yang meninggal, ternyata setelah dia meninggal dunia diperiksa, hartanya banyak. Setelah ketahuan hartanya banyak, anaknya marah-marah. Kurang ajar abi kita ini gini gini gini loh. Orang heran justru kamu kan bahagia harusnya tahu bapak punya harta yang banyak. Bukan begitu selama kita hidup kita hidup susah. Ternyata bapak kita uangnya banyak. Kita hidup susah ternyata bapak kita uangnya banyak. jadi Dijengkel sama bapaknya. Ini orang-orang pelit seperti ini. Makanya paling menderita seorang istri yang punya suami pelit. Jadi dia menderita, anak rahim juga menderita pada uangnya, uangnya banyak. Ya. Seperti ini orang kaya ini. Dia orang kaya, namun tidak pernah makan makanan enak. Begitu diundang sama si miskin dihidangkan makanan yang enak, kebetulan ini gratis. Maka dia makan banyak-banyaknya. Kapan lagi makan makan gratis? Dia makan banyak-banyaknya sampai kekenyangan, akhirnya dia muntah. kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, sebelumnya kami mohon maaf karena kajiannya sempat terputus karena di studio kami sedang mengalami gangguan koneksi.